cabang yang kelima dari pokok pembahasan yang kedua yaitu kewajiban para suami terhadap istri-istrinya Naam. Cabang yang kelima adalah ghiratul rajul ala zaujatihi yaitu kecemburuan suami terhadap istrinya. Naam. Kita ulangi menyebutkan secara menderet dari cabang yang pertama yaitu kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya yang terkait dengan selain dari harta cabang yang pertama adalah muasyaratuz zauja bil ma'ruf wajibnya para suami bermuamalah kepada istrinya dengan cara yang baik dan ini ada sembilan cabang yang telah kita bacakan atau sembilan sisi kemudian cabang yang kedua adalah wiqayatu zaujatihi minan nar yaitu wajibnya suami menjaga istrinya dari api neraka. Kemudian cabang yang ketiga adamul idrar bizaujati diharamkannya bagi suami memadaratkan istri-istrinya. Kemudian cabang yang keempat adalah wujubul adli baina zaujati wa darratiha yaitu wajibnya berbuat adil kepada para istri-istri dan yang kelima adalah ghiratul rajul ala zaujatihi yaitu kecemburuan suami terhadap istrinya dan ini ada beberapa surah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafidahullah taala yaitu suratul ghira al-mahmuda dan suratul ghira al-madhmumah yaitu bentuk kecemburuan yang terpuji dan bentuk kecemburuan yang tercelah maka beliau menyebutkan bentuk kecemburuan yang terpuji itu ada lima surah atau lima bentuk yang pertama ayyaghara 'alaiha in abdat zinataha li ghairi zaujiha wa maharimiha yaitu wajib seorang suami cemburu terhadap istrinya ketika istrinya menampakkan perhiasannya kepada selain suaminya dan selain mahram-mahramnya surah yang kedua dari ghira yang terpuji ayaghara 'alaiha in atlaqat lisanaha bisu'i wal fuh wal fuhsh wal bada' yaitu suami wajib cemburu ketika istrinya melepaskan lisannya dengan ucapan yang buruk, yang keji dan mencela. As-suratul bentuk yang ketiga dari kecemburuan yang terpuji ayaghara 'alaiha indakalat ala ghairil maharim minar rijal al ajanib yaitu wajib suami cemburu jika suaminya menemui lelaki yang bukan muhrimnya dari lelaki-lelaki ajanib kemudian yang keempat as-suratu rabi'ah ayaghara 'alaiha in kharajat min baitiha mutabarrijata mutabarrijatan bizinatiha au muta'attirah yaitu wajib seorang suami cemburu jika suaminya keluar dari rumahnya dengan tabarruj dengan perhiasannya atau dengan wangi-wangiannya Nah, jazakumullah khair. Seorang suami wajib cemburu terhadap istrinya jika istrinya keluar dari rumahnya dalam keadaan bertabarruj dengan perhiasannya atau dengan wangi-wangiannya. Yang kelima, ayaghara 'alaiha bi an la yu'arridaha bi an la yu'arriduha lil fitnah. Yaitu wajib suami untuk cemburu. Naam. Jika istrinya melakukan fitnah-fitnah. Naam. Demikian lima bentuk kecemburuan yang terpuji yang di yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah taala dan kita sudah membaca atau sudah membacakan surah yang pertama dari bentuk kecemburuan yang terpuji yaitu ketika istri menampakkan perhiasannya kepada selain suaminya dan selain dari mahram mahramnya Naam, dan bentuk yang kedua adalah ketika seorang istri melepaskan lisannya dengan ucapan yang jelek, keji dan celaan atau cacian. Dan ini kita sudah bacakan sebagian dari ucapan Syekh, kita lanjutkan insyaallah taala atau kita ulangi kembali bentuk yang kedua ini berkata beliau penulis hafizahullah taala أن يغار عليها إن أطلقت لسانها بالسوء والفحش والبداء فيزجرها عن ذلك لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكذلك يغار عليها إن كلمت أجنبيا بخضوع في القول ولين في الخطاب فيحذرها من هذا الصنيع ولو للحاجة وانتفاء سوء الغرض au fasadil qasdi liqaulihi ta'ala fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi marad wajib suami cemburu jika istrinya melepaskan lisannya dalam dengan ucapan jelek, keji dan celaan maka hendaklah suami mengingatkan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yuhibbullahu al-jahra bisu Allah taala tidak mencintai menjaharkan keburukan baik itu ucapan atau yang lainnya minal qauli illa man dhulim kecuali orang yang didolimi nah maksudnya untuk membalas ya celaan atau ucapan yang jelek itu dengan yang semisalnya yaitu orang yang didolimi dan tidak lebih atau melampaui batas kadzalika yagharu alaiha demikian pula suami sepantasnya cemburu terhadap istrinya jika istrinya mengajak bicara lelaki ajanib dengan ucapan yang khudu, dengan dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang rendah, fayuhadziruha, maka hendaklah dia mentahdir atau mengingatkan istrinya dari perbuatan tersebut sekalipun alasannya adalah untuk kebutuhan naam ya atau dengan niat yang baik bukan niat yang buruk atau niat yang rusak Walaupun demikian niatnya baik, tujuannya baik, maka hendaklah dia mengingatkan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fala takhda'na bil qaul jangan kalian merendahkan ucapan fayatma alladhi fi qalbihi marad maka berkeinginanlah orang yang ada di dalam kolbunya penyakit karena sebab merendahkan suaranya atau melembutkannya di hadapan lelaki ajaanib. Naam, ini surah yang kedua As-suratul thalitha, surah yang ketiga dari kecemburuan yang terpuji dari para suami terhadap istrinya adalah an yaghara 'alaiha in dakhalat 'ala ghairil maharim minar rijal al ajanib aw dakhalu aw dakhalu 'alaiha litajtami'a ma'ahum fil amali aw fi aw fi saharatin a'iliyatin aw ghairi a'iliyah sawa'un fi baitiha aw fi baiti ghairiha li'annahu la ya'manu 'alaiha su'un su'u nadratin au kalimatin au fi'lin yaitu sepantasnya suami cemburu terhadap istrinya jika istrinya masuk menemui lelaki yang bukan mahramnya indakhalu 'alaiha au dakhalu 'alaiha ataukah lelaki-lelaki ajanib itu yang masuk menemui istrinya litajtami'a ma'hum fil amal untuk dia berserikat atau berkumpul dalam sebuah amalan, dalam sebuah aktivitas bersama lelaki-lelaki ajanib tersebut. Au fi saharatin ailiyah atau di dalam walaupun di dalam keluarga, yakni sahar begadang malam di keluarga atau selain keluarga duduk-duduk berkumpul nah bersama dengan lelaki ajanib sawaun fi baitiha sama saja di rumahnya atau di rumah selain istri, di rumahnya atau di rumah selain selainnya. Naam. Li'annahu la ya'man 'alaiha su'u nadratin. Karena yang demikian tidak dijamin, tidak menjamin keamanannya adanya su'u nadra, yaitu pandangan yang jelek atau kalimat yang buruk atau perbuatan yang jelek yang dilakukan terhadap istrinya. Fa inna awaqiba ma tusawwilun nafsu bihi wa ma yuwaswisu bihi syaitan madmumatun wa, wa, wa wahimatun karena sesungguhnya akibat yang akan timbul naam dengan melalui bisikan syaitan pasti akan mengakibatkan kejelekan dan keburukan naam dari perbuatan tersebut لذلك كان من muqtada الغيرة ghirah أن لا يدعها la بالرجال الاختلاط الآثم ikhtilat al تعالى يا أيها الذين آمنوا ya أنفسكم amanu qu وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية oleh karena itu merupakan konsekuensi daripada al-ghirah yaitu kecemburuan wadawafiha dan hal-hal yang mendorong atau memotivasi munculnya ghirah an la yada'aha takhtalitu birrijal oleh karena itu yaitu dia atau suami tidak membiarkan istrinya berkumpul dengan lelaki-lelaki ajanib dengan ikhtilaf ya bercampur baur yang mengakibatkan dosa berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman ku anfusakum wa ahlikum nara jagalah diri kalian dan keluarga keluarga kalian dari api neraka waquduhan nasu wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan Nah, maka merupakan keterpujian bagi seorang suami yang cemburu ketika suaminya atau istrinya ketika istrinya berikhtilat bercampur baur dengan lelaki ajanib dalam sebuah amalan atau aktivitas di rumahnya atau di luar rumahnya nah maka kecemburuan itu adalah kecemburuan yang terpuji berdasarkan firman Allah taala di dalam suratul hujurat tersebut wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadkhula 'alan nisa faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamwa qala alhamu almaut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati kalian masuk kepada wanita-wanita faqala rajulun minal ansar maka berkata seseorang dari ansar ya Rasulullah wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan ipar alhamwa yakni ipar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab masuk berkumpul dengan ipar itu adalah al-maut ipar itu adalah maut yakni kematian maksudnya kebinasaan ya yang akan menyeret kepada kemaksiatan perzinahan ya antara istri seseorang dengan saudara suaminya dengan iparnya atau sebaliknya seorang suami dengan saudara istrinya yaitu iparnya nah ipar dari suami atau ipar dari istri semua itu adalah al-maut kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka dilarang ya berikhtilat antara istri dengan iparnya atau suami dengan iparnya Naam, ini surah yang ketiga yang merupakan kecemburuan yang terpuji dari para suami. Kemudian surah Rabi'ah bentuk yang keempat ayyaghara 'alaiha in kharajat min baitiha mutabarrijatan bi zinatiha aw muta'attiratan aw mutahalliyatan bi mukhtalafil huliyyi wal masahiqi au kasiyatan ariyah qasidatas sauq awil amal qasidatas suq awil amal au ba'da syu'uniha muhtalatan mu'jabatan binafsiha wa hay'atiha wa wa mandariha tuthiru bihi syahwatar rijal Naam, betul yang keempat adalah seorang suami cemburu jika istrinya keluar dari rumahnya dengan tabarruj. Naam. Tabarruj dengan perhiasannya atau dengan wangi-wangiannya atau dengan berbagai jenis-jenis kosmetiknya atau pakaiannya tetapi telanjang. Naam, dia bertujuan melakukan sesuatu keluar, mengamalkan aktivitas ya, apapun alasannya, maka ini diharamkan bagi kaum wanita dan wajib untuk suami memperingatkannya naam dan kecemburuan yang seperti ini adalah terpuji yang demikian itu adalah maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi para kaum wanita para istri yang mereka itu berpakaian tapi telanjang memakai wangi-wangian mukhtalatan mu'jabatan binafsiha Nah, berpakaian dengan pakaian kesombongan Kagum dengan dirinya dan modelnya Dengan gayanya Pemandang, Penampilannya Yang semua itu tuthiru bihi syahwatar rijal ya, Yang akan mengundang syahwatnya kaum lelaki Maka yang demikian itu haram Dan akan datang dalil-dalilnya Sebagaimana yang didukilkan oleh Syekh uh, eh, hafizahullah taala yang merupakan ancaman yang dahsyat, dosa besar. Fa inna hararata al-ghirah tadfa'uhu li an ya'muraha birtida'i jilbabis satar wal haya' liqaulihi ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa liqaulihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima Kata beliau hafizahullah fa inna hararatal ghirah maka hangatnya kecemburuan itu akan mendorong seorang suami ya ketika menyaksikan penyelewengan dari istrinya atau wanita-wanita yang di dalam tanggung jawabnya ya kecemburuan itu akan muncul lalu kemudian dia akan perintahkan istrinya birtidai jilbab satar untuk mengulurkan jilbab penutupnya dan untuk memberikan enam sifat malu ya kepada istrinya likaulihi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikun menetaplah kalian wahai para wanita-wanita di rumah-rumah kalian wala tabarrajna dan jangan kalian bertabarruj tabarrujal jahiliyatil ula sebagaimana tabarrujnya kaum jahiliyah terdahulu Naam yakni tabarruj sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam berpakaian, berhias dalam wangi-wangian, dalam gaya jalan modelnya, ya penampilannya, maka semua itu tabarruj al-jahiliyatil ula yang diharamkan Allah Ta'ala di dalam ayat yang mulia ini dalam suratul Ahzab ayat ke-33 maka diperintahkan para istri-istri untuk menetap di rumah-rumahnya jika dia tidak punya tujuan untuk keluar tujuan yang syar'i Naam wali ta'ala juga karena firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nabi wahai nabi Allah menyeru nabinya kul li azwajika wa banatika katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu wanisa'il mu'minin dan wanita-wanita kaum mukminin Naam, yudinina alaihinna min jalabibihinna. Katakan semua kepada mereka agar mereka merendahkan yakni menyulurkan atas mereka jilbab-jilbab mereka. Yakni menyulurkan ke seluruh tubuh, tubuhnya ya yaitu jilbab-jilbab mereka. Naam, sebagaimana yang berulang-ulang kita jelaskan bahwa pengertian daripada jilbab sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya di dalam menafsirkan firman Allah taala ini di dalam suratul Ahzab ya ayat ke-59 yaitu pakaian kurung ya yang menutupi dari atas kepala sampai kedua telapak kaki sampai kedua ujung kaki seluruhnya tertutup. Itulah jilbab. Naam, di dalam jilbab itu sebelumnya ada khimar dan ada dir'un ya dan sirwal. Ya. Memakai sirwal kemudian uh, jubah atau atau daster yang luas kemudian khimar ya khimar jilbab yang dipakai kebanyakan di Indonesia ya wanita-wanita yang berjilbab yang jilbabnya sampai di apa di nah di punggungnya ya tidak sampai menutup ke bawah itu khimar namanya ya bukan jilbab jilbab dalam ayat Al-Qur'an yang dimaksud kata sahabat Ibnu Abbas adalah adalah pakaian kurung yang mengurung wanita itu dari atas kepalanya sampai menutup seluruh empat telapak kakinya, kedua telapak kakinya. Naam. Ya, dan yang sunnah itu yang wajib. Adapun yang sunnahnya adalah menambah ya se sejengkal ya atau setinggi telapak tangan ke bawah dari telapak kaki. Ya, Naam atau sehasta dari pertengahan betis sehingga dia akan turun kurang lebih sejengkal atau uh, selima telapak tangan ini turun ke bawah melebihi dari kedua telapak kakinya. Itulah yang sunnah dari pakaian jilbab. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti Imam Al-Albani rahimahullah taala ya di dalam kitab beliau Jilbabul Mar'a Al-Muslimah. Naam. Itu cetakan yang paling terakhir yang sebelumnya diberi judul hijab, hijabul Mar'a, kemudian setelah itu dirubah menjadi jilbabul Mar'a. Naam. Demikian barakallahu fikum. Maka itulah pakaian yang syar'i bagi kaum wanita wanita mukmini mukminat. Ya, maka Nabi diperintahkan oleh Allah taala untuk menyeru istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan seluruh wanita kaum mukminat, muslimat untuk menyeluruhkan ke seluruh tubuh mereka jilbab-jilbab tersebut. Dzalika adna an Yang demikian itu lebih mudah untuk mereka dikenal. Maksudnya dikenal sebagai wanita yang terhormat, wanita yang mulia, fala yu'dzain, fala yu'dzaina. Sehingga dengan itu mereka tidak diganggu Naam, tidak diganggu dengan sebab pakaian kemuliaan, pakaian kehormatan tersebut, yaitu jilbab. Wa kana Allahu ghafurur rahima dan Allah taala adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. <clears throat> Kemudian juga karena sebab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepantasnya suami cemburu untuk memerintahkan istrinya memiliki sifat malu untuk menyulurkan jilbab penutupnya ke seluruh tubuhnya yakni pakaian yang syar'i karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyumam ra'atin wada'at thi, wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat satra ma bai sitra bainaha wa bainallah Naam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa saja wanita yang meletakkan pakaiannya di rumah selain suaminya Naam, ah, di rumah fi ghairi baiti zaujiha. Naam, di rumah di selain rumah suaminya. Ya, yakni di luar dari rumah suaminya. Dia letakkan pakaiannya. Faqad hatakat sitra ma bainahu wa bainallah. Maka wanita yang seperti ini sungguh dia telah merobek ya sater atau sitar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, yakni dia telah membuka, merobek hijabnya ya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya. Naam. Maka ini larangan barakallahu fikum ya para istri untuk mengganti melepaskan pakaiannya di rumah orang lain ya naam karena e, jika tidak aman dari fitnah ya akan tetapi jika dia aman dari fitnah dengan memastikannya ya fala ba's naam selama aman dari fitnah jika tidak aman dari fitnah apalagi di zaman sekarang ya adanya CCTV dan yang lainnya ya ini naam tidak pantas ya seorang istri untuk meletakkan pakaiannya membuka jilbabnya membuka khimarnya di rumah selain suaminya naam barakallahu fikum akan tetapi jika dia wanita yang sudah menopause maka dia boleh meletakkan jilbabnya sehingga yang tertinggal adalah khimar dan yang lainnya itu boleh baginya ya karena terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan uh, juga ini ketika aman dari fitnah ya jika dia melakukannya di luar dari rumah suaminya nah maka di sini terdapat ancaman ya wanita yang melepaskan pakaiannya di rumah selain suaminya berarti dia telah merobek ya membuka pakaian hijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tas'al anhum." Tiga golongan jangan kalian tanya tentang kejelekan mereka ini. Yang pertama rojulun faraqal jamaah wa asa imamahu wa mata asiyan. Yaitu seseorang yang memecah belah jamaah ya dan bermaksiat kepada pimpinannya dan mati dalam keadaan bermaksiat. Mati dalam keadaan bermaksiat dengan pimpinannya, yakni tidak taat kepada penguasa, ya, menyeleweng terhadap pemerintah atau penguasa. Yang kedua, wa amatun au abdun abaqa famat famata yaitu budak perempuan atau budak lelaki yang melarikan diri dari tuannya lalu dia mati. Nah, budak yang melarikan diri ini dosa besar. Naam. Barakallahu fikum. Maka jangan tanya tentang kejelekannya mereka ini. Wa imra'atun ghaba anha zawjaha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Yang ketiga adalah wanita yang tidak ada suaminya keluar safar atau keluar dari rumahnya yang dimana suaminya telah mencukupinya dengan nafkah dunianya ya fatabar fatabar rojat, lalu dia bertabarruj dengan kepergian suaminya tersebut fala tasal anhum maka jangan tanya tentang kejelekan mereka ini nah subhanallah ya bagaimana kita menyaksikan wanita-wanita muslimat mukminat para istri-istri di zaman sekarang ya maka bandingkanlah ya dengan dalil-dalil firman Allah taala sabda nabi kita sallallahu alaihi ya maka jangan tanya tentang kejelekan mereka nah allah salamul a'fiyah juga wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam khairu nisaikum alwadudu alwalud almuatiyah almuwatiyah almuwasiyah idza Allah wa syarru nisaikum almutabarrijatul almutakhayyilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah uh, la yadkhulul jannata min hunna illa mithlul gharabil a'sam Naam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik wanita di antara kalian adalah al-walud al-wadud wanita yang wadud wadud itu penyayang ya al-wud yang menyayangi yang menyayangi suaminya ya bukan yang memusuhi suaminya bukan yang mencaci suaminya bukan yang menyakiti atau yang berbagai kejelekan terhadap suaminya waliyadzubillah nah wanita yang baik adalah al-wadud yang penyayang pengasih terhadap suaminya al-walud al-walud adalah yang melahirkan anak-anaknya ya yang banyak melahirkan anak-anaknya ini wanita yang paling baik Al-Wadud, Al-Walud. Makanya dalam hadis disuruh Rasulullah SAW menikahi dua sifat ini. Ya. Fankihu al-waduda al-waluda. Ya, tazawwaju al-waduda al waluda Nikahilah ya wanita-wanita yang al-wadud dan al-walud, yang pengasih penyayang terhadap suaminya dan banyak melahirkan anaknya. <clears throat> Bukan yang KB. Nah, sebagaimana yang di zaman sekarang ya dua anak cukup yang ketiga tidak lagi menambahnya karena prinsip KB ini bukan al-walud nah karena takut miskin ya kecuali fatwa ulama boleh kalau madorot ya misalnya uh, melahirkan sulit terancam jiwanya ya setiap melahirkan pendarahan dan sebagainya berbahaya dokter memberi uh, nasihat ya untuk sementara menjaga jangan hamil. Ya, kalau ada seperti itu maka darurat. Ya, tidak mengapa. Nah, kemudian yang sebaik-baik wanita juga adalah al-muwatiyah, al-muwasiyah. Nah, yakni wanita yang suka menghibur, ya, menghibur suaminya ketika suaminya punya problem masalah, dihibur. Ya, ini sebaik-baik istri, sebaik-baik wanita, bukan yang malah me, bukan menghibur malah menambah kapok pada suaminya. Ya, naudzubillah. Barakallahu fikum, maka istri yang baik kata Rasulullah sallam al muatiyah al muasiyah yang suka menghibur suaminya. Ya, yang mempelajari keadaan suaminya. Ketika suaminya pergi, suaminya pulang, dia sudah persiapan, dia menjemput, menyambut suaminya Nah, jika suaminya punya problem maka dia menghiburnya. Ya, itulah istri yang baik, yang solehah. Nah, semua itu idat Allah apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-wadud, al-walud, al muati al muasiyah artinya tidak bermanfaat ya walaupun dia sayang suaminya walaupun dia melahirkan walaupun dia menghibur kalau dia tidak bertakwa kepada Allah tidak menegakkan syariat Allah maka layan fa ya tapi kalau dia bertakwa kepada Allah dia lakukan semua itu maka dialah sebaik-baik wanita sebaik-baik wanita salehah sebaliknya wasyarru nisaikum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruk wanita di antara kalian adalah al-mutabarrijat yang bertabarruj ya sebagaimana yang telah terdahulu Tabar, makna tabarruj dalam pakaian dalam wangi-wangian dalam model ya gaya tabarruj ya <clears throat> dalam suara nah yaitu men, apa mendayu-dayukan suaranya di depan lelaki di depan orang-orang yang bukan mahram sengaja merendahkannya ya Nah, supaya orang terfitnah dengan suaranya. Ini sejelek-jelek wanita yang mutabarrijat, al-mutakhayyilat. Ya, takhayyil mutakhayyilat yakni wanita-wanita yang sombong, yang angkuh, ya. Dan mereka itu munafiqat. Ya, wahunna al-munafiqat. Sifat-sifat itu sifat wanita-wanita munafik. La yadkhulnal jannata minhun. Mereka tidak masuk ke dalam surga illa mithlul ghurabil asom kecuali ya seperti ghurab, ghurab itu seperti burung gagak al asom yang apa tidak taat ya yang tidak nurut nah maka walhasil mereka tidak masuk surga ya wanita-wanita tersebut al mutabarrijat yang menunjukkan itu adalah dosa besar ya adanya tabriah dari jannah ya ancaman neraka dan tidak masuk surga ini menunjukkan dosa besar Naam. Ya, saya tambahkan sedikit lagi satu hadis atau dua hadis. Naam. Ya, dua hadis lagi untuk menutup apa? Eh, keterangan beliau dari surah yang keempat, ya, dari bentuk yang keempat kecemburuan yang terpuji. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah nah ini ini ya hampir semua perempuan wanita-wanita mayoritasnya melakukan ini ya dari para wanita muslimat awam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja wanita yang ista'tarat ya atar yakni berwangi-wangian memakai minyak wangi Lalu dia melewati suatu kaum. Ya, dia lewati kaum. Liyajidu min heha, Ya, sehingga kaum itu mencium baunya. Fahiya zaniyah, maka wanita itu dihukumi pezina. Ya, naam, la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dihukumi sebagai wanita pezina karena sebab dia memakai wangi-wangian tercium oleh lelaki ajanib. Nah, maka hukumnya fahia zaniyatun. Ini nas dari Rasulullah SAW. Maka wanita itu dihukumi sebagai pezina zaniyah. Hadis berikutnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sinfani min ahlin nar, lam arohuma kaumun ma'ahum siyatun kaad kaadnabil bakar yadribu nabihan nas wanisaun nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asminatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kelompok dua golongan penduduk neraka yang aku tidak pernah melihat seperti keduanya kelompok pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum yaitu suatu kaum yang bersama mereka selalu ada cambuk di tangannya seperti ekor-ekor sapi yang memukul manusia dengan seenaknya. Ya, ini orang yang kejam, ya. Atau pemerintah yang diktator, ya, orang-orang yang kejam yang selalu di tangannya cambuk dan selalu mencambuk orang. Ya, apalagi suami terhadap istrinya atau sebaliknya, tuan terhadap budaknya. Naam, atau penguasa terhadap masyarakatnya dengan kedoliman ya dia mencambuknya Naam, maka ini kelompok yang pertama penduduk neraka. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi ariyah, telanjang. Mumilatun mailat. Berjalan berlenggak-lenggok. Ya, condong sana, condong sini, sengaja melenggak-lenggokkan tubuhnya. Ya, untuk lebih lebih nampak lenggak-lenggoknya dia memakai sepatu yang tinggi pantofel itu naudzubillah ya semakin nampak dari sifat mail ya maila mumilatun mailatunnya ru'usahunna ka asmiatil buhtil maila sehingga kepala-kepala mereka seperti ponok-ponoknya unta ya punuknya unta itu tinggi ya Naam sehingga nampak oleh orang-orang yang melihatnya menonjol la yadkhulnal jannata mereka ini wanita-wanita yang tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga yang baunya bisa ditemui didapati dari jarak sekian dan sekian pada nasallallahu afiyah semoga Allah Subhanahu wa taala nah melindungi semua para istri-istri kita dan wanita-wanita muslimah dan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 Akhiru da'wanan alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.